Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang hukum ra, ana akan memberikan mukaddimah tentang pelajaran tebal dan tipis dalam huruf-huruf hijaiyah. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa di antara sifat dari huruf hijaiyah adalah isti'la dan istifal. Mengenal dua sifat ini sangat penting sekali. Karena dengan mengenal dua sifat ini kita akan mampu membedakan huruf-huruf yang dibaca dengan tebal dan huruf-huruf yang dibaca dengan tipis. Perlu diingat bahwa seluruh huruf yang disifati dengan sifat isti'ala dibaca dengan tebal. Hurufnya ada tujuh, yang pertama kho, yang kedua sad, yang ketiga dod, yang keempat oin, yang kelima to, yang keenam qaf, dan yang ketujuh huruf dha. Terkumpul dalam ungkapan khusso daltin, kiz. Huruf-huruf ini dibaca dengan tebal atau tafkhim. Adapun huruf-huruf selain yang disifati dengan sifat isti'ala, maka dibaca dengan tipis. Huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf istifal. Jadi selain tujuh huruf yang tadi disebutkan maka dibaca dengan tipis karena sifatnya sifat istifal. Keluar dari hal ini ada empat hal. Keluar dari istifal atau yang dikecualikan ada empat hal. Yang pertama adalah huruf alif atau mad. Huruf mad mengikuti sebelumnya apabila sebelumnya huruf isti'la maka madnya dibaca tebal. Apabila sebelumnya huruf istifal maka madnya dibaca tipis. Contoh apabila huruf alif atau mad sebelumnya huruf tebal lafaz so solihin ya alifnya dibaca tebal huruf mad yang didahului dengan huruf istifal maka alifnya dibaca tipis contoh batil batil tidak boleh kita membaca botil oleh karena itu, sebagian kita yang yang mengatakan ini batil, ini tidak tepat tidak tepat dari sisi makhraj. <clears throat> yang benar batil. Pengecualian yang kedua adalah gunnah. Gunnah ya. Ketika kita mengucapkan hukum ikhfa. Maka kita lihat setelah nun sukun. Apabila setelah nun sukun adalah huruf isti'la, maka gunahnya ya, dibaca dengan tebal. Apabila setelah nun sukun huruf istifal, maka ikhfa'nya dari sisi gunahnya dibaca tipis. Ya. Contoh yang tebal Soffan soffa Soffan soffa Min qablina Contoh yang dibaca tipis A'anzartahum A'anzartahum Nun ketemu dengan Zal Oleh karena itu dalam cetakan yang terakhir saya susun untuk ikhfa yang tebal tersendiri dan ikhfa yang tipis di bawahnya. Pengecualian yang ketiga dari istifal adalah huruf lam. Huruf lam ketika berada dalam lafaz Allah maka bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Dibaca tebal ketika lafaz Allah diawali dengan huruf fathah atau huruf yang berharokat dhamma atau huruf yang berharokat fathah maksud saya ya. Contoh huwallahu ayatullahi jadi lafaz Allah yang didahului dengan harokat fathah atau dhammah maka dibaca dengan tebal atau tafkhim tapi lafaz Allah yang didahului dengan huruf yang berharokat kasroh maka dibaca tarkik atau tipis. Contoh, biiznillahi biiznillahi bismillahi bismillahi bukan bismillahi tapi bismillahi inilah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah untuk mempelajari huruf ra yang insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya tentang huruf ro dan hukumnya. Huruf ro ada yang bisa dibaca tebal, ada yang bisa dibaca tipis, ada yang diba bisa dibaca dengan tebal atau tipis. Wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.